Seluruh Jakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bisanillah yaumiddin Nama ba'du Pendengar radio muslim yang semoga selalu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak luput kita selalu sanjungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya. Pendengar radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bab ya tentang uh, seputar lam ya atau alif lam dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang nun sukun ya dan mim sukun. Pendengar rahimani wa rahimakumullah di sini kita akan melanjutkan di bait yang baru yaitu bait yang ke-30 dan ini memasuki sesi-sesi atau pembahasan yang yang sangat penting untuk kita ketahui dalam membaca Al-Qur'an khususnya untuk dasar-dasar dalam membaca Al-Qur'an. Karena e, pada pembahasan yang e, sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah e, mafhum atau sudah banyak mengerti tentang bacaan-bacaan nun sukun, bacaan mim sukun, ya bacaan tentang alif lam dan e, mudah insya Allah yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Nah yang sekarang ini kita pelajari adalah bab yang mungkin kita jarang bahas. Ya mungkin untuk sebagian orang ini adalah bab-bab yang e, kurang untuk dipelajari secara mendetail. Oleh karenanya penting untuk kita untuk memperhatikan dan untuk mencatat apa-apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Qala Nazim Syekh Al-Jamzuri rahimahullahu taala mengatakan in fis sifati wal makharijit tafaq harfani famislani fihi ma ahaq penulis mengatakan bahwasannya di sini jika insif infis sifatil wa makharijit tafaq jika sifat dan makharij itu ittafaq yaitu uh, sama atau satu ya harfani fal mislani fihi ahaq maka dia lebih berhak ya atau lebih tepat disebut dengan ya mislain Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan mislain. Wa in yakuna makhrajan taqaraba, adapun jika keduanya ya makhrajan taqaraba, makhrajnya itu berdekatan, ya wa fi sifati ikhtalafa, sifatnya berbeda, makhrajnya sama atau berdekatan. Ya, maka apa dan sifatnya berbeda, yulaqqaba, maka keduanya itu ya yulak koba di, ya dijuluki mutko mutkoribaini ya atau mutakoribain ya yang sering kita sebut dengan mutakoribain au yakuna atau keduanya sama fi makrojin duna sifat keduanya sama makrotnya ya tapi tanpa sifat ya hukiko ya hukiko di sini bisa dibaca dengan hakiko dan boleh dibaca dengan hukiko ya. Di sini Syekh uh, apa uh, di sini ada pertambah tambahan ya dari uh, penulis ya dari penulis syarah Aisyarul Maqal bahwasanya bisa dibaca dengan hukiko atau hakiko. Keduanya boleh. Dan beliau menyampaikan bahwasanya yang lebih tepat adalah dibaca hakiko bukan hukiko. Eh, yang selanjutnya bil saini thuma insakun. Ya, dengan sain kemudian insakun kemudian jika sukun awalu kulin fasogiro samian. Ya, jika kemudian disukun awal dari setiap hurufnya maka dinamakan dengan idrom sogir Nanti kita akan bahas apa itu idrom sogir Wah, ternyata banyak ya. Kemarin ada idrom ya bi guna, ada idgham bila guna, ya. Sekarang ada idgham sohir dan idgham nanti adalah au hurikal harfani fi kulli fakul atau keduanya jika di dalam ya pada masing-masing maka katakanlah kullun kabirun maka dinamakan idgham kabir. Wafhaman hubil musul dan pahamilah ia dengan musul contoh contohnya. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung menuju syarahnya. Ya, kita lihat di sini misline ya atau yang kita sering sebut misline atau kalau kita sering ketemu mungkin idgham misline ya. Boleh bacanya ini boleh bacanya mutamatsilain ya, sama saja. Ya, sama saja. Boleh misline atau mutamatsilain. Nah, perhatikan di syarah adalah kesamaan dua huruf pada sifat dan pada makhrot. Tadi sudah diterangkan sifat dan makhrotnya sama. Ya, seperti huruf ba dan huruf dal. Ya, perhatikan. Seperti huruf ya huruf ba dan huruf dal. Nah, di sini e, penulis mengatakan bahwasanya e, kesamaan dua huruf pada sifat dan pada huruf pada mah makhraj. Nah, terus dikatakan lagi almis lain terbagi menjadi uh, jadi ada dua, dua huruf ba dan dua huruf dal. Intinya kalau mis lain itu adalah dua hurufnya sama. Itu Idgham lain atau yang disebut lain itu adalah dua huruf yang yang sama. Maka dikatakan di sini bahwasanya uh, dia itu bersepakat dalam ya berbagai macam yaitu sifat, makrot, tulisan, ya pengucapan semuanya itu sama. Berarti ya kita bisa dibilang atau kita bisa sebut jika kedua huruf sama maka itu dinamakan dengan idom misline. Nah, agar lebih mudah kita berikan contoh di dalam buku. Nah, misline sogir yang pertama ada misline sogir. Perhatikan, yaitu jika huruf yang pertama sukun dan yang kedua berha berharokat. Ya, ini adalah mislain sogir. Nah, jadi uh, mislain sogir di sini uh, di sini disebut sogir karena yang pertama sukun, ya, yang pertama sukun. Nah, kita coba lihat. Contohnya adalah itrib bi'asok, ya, itrib bi'asok. Nah, di sini Eh, gimana kak kira-kira kita bacanya itu kira-kira langsung ke bak yang kedua atau bak yang pertama diucapkan langsung kedua langsung kedua gitu ya nah, jadi betul ya langsung kedua kol-kolah nggak kak di sini enggak enggak jadi bacanya it rib bi asok atau it rib asok it rib idrib asok. Nah, idrib asok. Jadi, bak yang kedua atau bak yang pertama, mohon maaf, nah, itu tidak di dibaca. Maka ini hukumnya idrom. Ya wajib idrom. Tidak boleh tidak diidromkan. Nah, jadi uh, semua ulama, um-, ulama Qur'an bersepakat ini wajib idrom. karena nanti idrom ada yang ikhtilaf di dalamnya. Ya boleh dibaca idrom boleh dibaca tidak idgham. Nah, nanti kita uh, akan pelajari. Nah, nah ya, coba kita praktikkan yang uh, selanjutnya ya. Idhab bi kitabi. Coba Kak. Idhab bi kitabi. Nah, ya, nah, harus ada tasdidnya. Ya, harus ada tasdid. Nah, bak ketemu ba itu dinamakan mislain sogir. Nah, di sini bisa dikatakan dia adalah mislain sogir. Nah, jadi nggak boleh kita bacanya langsung. Idhab aso ya, idhab ya, idhabi ya, kitabi, idhabi kitabi. Itu tidak boleh. Karena nanti bak yang pertama itu hilang. Idhabi kitabi. Nah, gitu. Jadi lang ada baknya. Nah, jadi uh, ini penting ya untuk kita ketahui bahwasanya uh, eh, terkadang sulit kalau kita eh, menulis gitu ya. Idhab bi kitabi kalau kita tidak tahu kaidah-kaidah dalam uh, imla gitu ya, dalam imla untuk mempelajari penulisan idhab bi kitabi. Kalau orang mendengar itu nggak akan tahu. Di, ternyata ada bak pertama. Idhab bi kitabi. Nah, oleh karenanya kita Eh, perhatikan baik-baik ketika uh, mendengarkan ya dan disimak bacaannya bagaimana, tulisannya bagaimana. Selanjutnya kita coba uh, baca yang selanjutnya ya. Waqad dakhalu. Coba kan? Waqad dakhalu. Nah, ya langsung waqad dakhalu dan nggak boleh cepat. Wakoda qad dakhalu ah ya wa dan juga enggak boleh wakoda qad ah ya siapa tahu ada yang baca seperti itu ya mungkin yang sudah pernah belajar ya ini mudah ya tapi ya tidak semua orang mempelajari hal demi demikian Nah, di sini kecuali huruf yang terakhir pada kata yang pertama merupakan huruf mat, maka tidak boleh idgham, tetapi wajib idhar agar matnya tidak hilang dengan sebab idgham. Perhatikan di sini. Ya, beliau mencontohkan ya, kecuali perhatikan di huruf wawu dan wawu. Ya. Terus ya dan ya. Nah, di sini kita nggak boleh idgham, ya. Nggak boleh idgham. Contohnya bagaimana kalau diidghamkan? Qaluwahum, qaluwahum. Nah, jadi seolah-olah kita uh, tasdidkan wawu. Fi yaumin kita tasdidkan jadi fi yaumin ya fi yaumin. Nah, ini maka tidak diperbolehkan yang seperti ini. Ya, karena ini huruf mat. Nah, jadi kalau ditanya uh, apa hukum dari wawu dengan wawu di sini ya bukan dibaca dengan ya mislain sogir, tapi dia dari bacaan mat biasa. Ya di sini di, diberikan keterangan bahwasanya pengucapannya berbeda. Ya karena pengucapannya berbeda di dalam Aisyahul Maqal dijelaskan misalnya ada kata-kata amanu wa amilu ya ada wawu dengan wawu lagi. Ya, contoh yang sini qalu wahum ya qalu wahum bahwasanya ya di sini para ulama ya bersepakat bahwasanya dia tidak menjadi misline ya tidak eh, apa menjadi misline karena tadi ya berbeda ya keduanya ber, berbeda makhraj karena perbedaan makhraj. Yang satunya huruf mat itu keluar dari al-jawuf ya, dari mulut, ya rongga-rongga mulut. Sedangkan eh, yang apa? yang ghairul ya yaitu yang bukan mat itu keluar dari apa? keluar dari syafatan, dari bibir. Ya toh? Kalau panjang itu keluarnya dari rongga. A i itu rongga ya toh tanpa kita uh, istilahnya gerak bibirnya bisa a i tapi kalau wawu sama ya itu nggak bisa kalau dia ber apa yang ghairul madiyah yang bukan huruf panjang ya wa nah, inilah mengapa alasannya dia bukan disebut mislain sogir ya kenapa dia bukan disebut istilah apa mislain sogir karena tadi itu ya karena dia secara makhluk itu berbeda Ya, kalau ditanya, nah ini ada wawu ketemu wawu, yang pertama sukun, yang kedua berha rokat. Nah, ya toh, kalau kita ditanya seperti itu, apakah ini mislain sohir? Jawabannya bukan. Ya, karena tadi dia berbeda, ya berbeda dari segi makrot, Sedangkan syarat mislain mislain itu adalah syaratnya makrotnya sama, sifatnya sama. Sedangkan di sini makrotnya sudah berbeda. Nah, Hurufnya sama tapi makronya berbeda. Nah, inilah uh, detailnya dari hukum misline, ya yang mungkin uh, apa kita tidak banyak untuk belajar di sini ya karena rumit gitu teorinya. Yang selanjutnya atau huruf yang berakhiran pada kata yang pertama adalah hak sakta maka boleh padanya pada saat ini dengan dua sisi bisa dengan idhar bisa dengan idhom. Nah ini ya kita praktek. Nah, coba kita tes gitu ya. Adapun penjelasan dua sisi yang dimaksud sebagai berikut. Ini penjelasannya. Pertama, mengidharkan hak dengan mengsaktahkannya dengan tempo dua harokat tanpa bernafas. Yang kedua, mengidharkan hak dengan idromis lain sohir tanpa gunnah. Nah, <laughs> ini gimana nih? Ya, yang seperti ini nih ya di surat ya ada di juz eh, uh, 29 ya ya. 29 30. Halaka anni maliyah. Uh, ya, pokoknya uh, ada gitu ya di Al-Qur'an. Sering kita baca ya, sering kita baca. Nah, coba yang pertama mengidharkan hak dengan mensaktahkan. Nah, ini kira-kira dibaca gimana nih kak? Maliyah halaka. Nah gitu ya. Jadi seperti itu ya tanpa bernapas diidharkan maliyah ya maliyah nah, harus ada idharnya maliyah halaka ya maliyah halaka anni sultaniyah nah itu ya kalau yang kedua mengidghamkan ha dengan idrom mislain tanpa gunnah nah ini kira-kira gimana kak <laughs> mengidhomkan ha dengan idrom mislain. Gimana kira-kira? Maliyah halak. <laughs> itu bedanya dengan yang awal apa? <laughs> ya, bedanya yang dengan yang awal apa? Ah, kan berbeda. Ada dua cara membaca di sini. Ya kalau kita ingin sak ya kalau kita disaktahkan maka kita bisa baca ya maliyah halaka anni sultaniyah kalau yang kedua diidghamkan langsung. Ya. Maliya halaka an maliya ya maliya langsung masuk tanpa tanpa gunnah maliya langsung ya jadi uh, beda antara yang atas dengan yang bawah kalau tadi diidharkan jelas maliya halaka anni sultaniyah Nah, ini di Al-Qur'an. Ya. Sepertinya uh, cuma ada satu itu yang dicontohkan, ya. Dan uh, saya buka contoh-contoh di buku-buku yang lain juga dicontohkan hanya sekedar di situ. Berarti kita wajib perhatian di kalimat atau di kata ter tersebut. Pendengar di muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi jelas ya Kak ya? Yang maliyah awal dengan maliyah kedua. Kira-kira jelas enggak kira-kira? Jadi untuk yang kedua itu jadi seperti tasdinya seperti tidak ada gitu. Ada. Maliyahalaka, tapi enggak ada saktahnya. Maliyahalaka anni. Kalau yang pertama, maliyahalaka an, kan jelas kalau yang ini. Maliyahalaka an. Yang kedua, maliyahalaka, maliyahalaka. Nah, kalau ada saktahnya lagi nanti repot ya maniyah halakaan nah, gitu ya dan uh, yang biasa kita praktekkan adalah yang atas biasanya maniyah halakaan anni sultaniyah ya di sini di bawah bagian bawah kita bisa lihat di situ haknya ditasdid maka ada maliyah halakaan nah, jadi langsung gitu ya tanpa sak sakta dan itu diidghamkan ya statusnya idgham karena hak yang pertama dimasukkan ke hak kedua kalau yang ini beda yang atas maliyahala dihabiskan dulu hak yang awal ya maliyah nah, tapi kalau nggak keluar napasnya ya <laughs> ada sulit gitu ya nah itu uh, serba-serbi dari idgham idgham lain ya hadis dan uh, kita banyak di sini ya beberapa contoh. Ya, kalau kita wakafkan ya, nanti kita akan coba ya yang lainnya, contoh-contoh yang lain. Nah, kita bahas di buku dulu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mislain kabir, yaitu dua huruf yang berharokat. Nah, dua-duanya berharokat. Nah, kira-kira ini dibaca gimana nih, Kak? Iya, contohnya. Uh -uh. La dhahab bisam'ihim. Ya kan keduanya berharokat. <laughs> Kira-kira gimana? Hah? Wallahu alam. <laughs> Ini bacanya la dahaba bisam'ihim. Ah gitu. Ya ini dahaba. Bukan dahabnya nggak disukunkan, ditasdid. Tapi di bak yang belakang ada tas tasdid ya. Nah, bak yang belakang ada ada tasdid. Ya, kalau di buku lain disebutkan ya e, contohnya fatubi'a ala fatubi'a ala ya wa alam kenapa di sini ditasdidkan gitu ya terus fihi huda ya di buku lain itu seperti itu contohnya ya wa alam kalau yang di sini kenapa dicontohkan la dhahaba bisam'ihim harusnya bak yang kedua nanti kita cek lagi ya apakah di situ ada tasdid atau tidak nah Ya, yang selanjutnya jenis jenis ini ada pada 17 huruf. Nah, ini uh, ya kita lewati saja ya karena banyak gitu ya. Yang selanjutnya hukumnya adalah idhar menurut Hafiz. Ya, ingat menurut Hafiz An Asim ini adalah idhar. Nanti bisa dengan hukum yang lain ya, di riwayat yang yang lain. Mungkin bisa diidhomkan ya, mungkin bisa diidhomkan. Allah taala alam. Yang selanjutnya mislain mutlak. Ya, mislain mutlak. Ya. Nah, mislain mutlak yaitu apa? Huruf pertama berharokat dan yang kedua sukun. Kalau tadi yang di awal mislain sogir itu yang pertama sukun, kedua berharokat, yang kedua semuanya berharokat, yang ketiga ini mislain mutlak itu apa? Uh, yang pertama berharokat, yang kedua su sukun. Contohnya apa? di dalam Al-Quran. Ya, misalnya manansakh mana ya manansakh min ayati ya terus yaghdubna yaghdubna dha ketemu dha ya yaghdubna ya hukumnya idhar ya dinampakkan ya dinampakkan huruf yang kedua keduanya kenapa yang manasakh ya mana sah nah, itu maksudnya nun yang kedua yang dinampakkan gitu ya oh, nun yang kedua yang dinam nampakkan nah, ternyata banyak ya rincian dari idgham sendiri yang mislain sendiri ada tiga ya sogir kabir dan mutlak ala kulihal semuanya yang sering kita baca atau yang sering terjadi permasalahan adalah biasanya dihukum mislain sogir ya kalau yang mislain kabir dan mislain mutlak itu ya insya Allah ya itu sudah mudah ya mudah untuk uh, dibaca karena tidak ada yang aneh-aneh di dalamnya kalau yang mislain sogir ini ya ini yang butuh perin perincian nah yang selanjutnya kita masuk ke yang mutakoribain ya jadi kita uh, mungkin selesaikan jenis Mutakori Mutakoribain adalah dua huruf yang berdekatan ya, makrotnya dan sifatnya atau makrotnya bukan sifatnya ataupun sifatnya bukan makrotnya Intinya ya nanti ada penjelasan mutakoriben dan mutaja nisain ya. Di sini kita lihat bahwasanya dua huruf yang berdekatan makrot sifat terus makrot atau makrotnya yang berdekatan bukan sifatnya ataupun sifatnya saja yang berdekatan bukan makrotnya Nah, ini ya per, persentase kesalahannya lebih besar biasanya mutakoriben daripada lain atau mislain. Ya biasanya lebih lebih besar karena butuh apa? Butuh rincian banyak, banyak sekali nih itu mutakoriben daripada mutamatsilain. Kalau mutamatsilain gampang, hurufnya sama ya sudah itu dimasuk dimasukkan. Kalau mutakoriben ini karena apa? Karena hurufnya nggak bisa ditebak. Kalau mutajanisen itu nanti lebih mudah lagi karena contohnya sedikit. Kalau mutakoripin ini sangat banyak di Al-Quran, maka kita uh, akan bahas satu persatu. Kita coba lihat. Jika dua huruf berdekatan pada makhrot dan berbeda pada sifat, contohnya, contohnya dal dengan sin, perhatikan. Dal dengan sin, makhrotnya sama enggak? Da, sa. Nah, gimana cara mencari makhrot? Biar gampang, disukunkan coba. Ad, Ya, berarti keluarnya dari apa? Ujung ya lidah ya, tepi lidah nempel di seri seri atas gitu ya, di apa gusi seri atas. Da. Nah, terus sin sin nempel enggak? As enggak. Ya kalau nempel salah berarti. <laughs> Ya kalau nempel salah. Ya, as nah, gitu. Maka dari itu ini dal dan sin dia berdekatan pada makhraj tapi dekat ya tapi tapi dekat. Kalau a dan da jauh banget. A da. Kalau a di al-halq di tenggorokan, kalau da itu di di ujung. Ya. Terus selanjutnya ta sa ta sa. Nah, ta itu dekatnya sama da harusnya. Ya toh, ta sama da sangat berdekatan. Ya sifatnya beda. Ya sifatnya beda. Ta dan da itu sama. <coughs> ya, maksudnya Eh, dalam segi makhraj itu sama ya sama titiknya. Tapi beda sih sifat. Nah kalau sa itu dan ta itu juga berbeda makrot. Maka dinamakan dengan mutakoribain atau berdekatan. Nah kita coba bahas satu persatu. Mutakoribain sogir. Nah, ya, perhatikan jika dua huruf yang berdekatan pada makrot dan berbeda pada sifat diberi sukun yang pertama. Sama kayak tadi. Yang pertama di sukun, yang kedua berha berharokat. Maka cara membacanya bagaimana? Ya kita lihat di sini bahwasanya yang di sini dibaca apa? Wajib idhar kecuali pada empat keadaan. Ya. Eh, akan ada penjelasannya ya. Jadi wajib empat kecuali pada eh, wajib idhar kecuali empat keadaan. Nanti kita coba jelaskan. Nah, di sini dicontohkan bahwasanya eh, ada kata-kata ya di sebagian kanan ya kadzabat samudu nah, kira-kira ini dibaca gimana nih kak taknya jelas nggak kira-kira iya yeah. ya jelas ya kadzabat ya harus ada itunya kadzabat ya kadzabat samudu ya kad kadzabat ya kalau misalnya taknya hamasnya belum bisa kad kadzabat samudu nah, yang salah adalah ketika Kazabas, nah malah kesa nah ini malah salah gitu ya malah malah keliru seolah-olah saknya itu ada tas tasdid nah. terus kalau yang kode samia nah, ini jelas jauh berbeda ya kode samia nah, ini jelas jauh berbeda maka hukum asalnya adalah idhar kecuali pada empat ya kita uh, bacanya dengan cara idgom kita catat pada kata ya uh, ya lam ketemu ra ya lam ketemu ra qurrabbi ini ada ulama yang menggolongkan dia menjadi mutajanisen sebenarnya ya qurrabbi terus uh, lam ketemu ra tadi ya lam ketemu ra itu di Al-Qur'an ada kecuali satu ya kecuali satu pada uh, surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 ya kalla bal rana ala kalla bal rana ya bal rona di situ lam ketemu ro yang lam pertama di tas disukun ro yang kedua di beri harokat maka kita tidak baca dengan idgham kan tadi kaidahnya setiap lam yang sukun dengan ro yang berharokat maka disebut dengan uh, id muta, yang dibaca dengan apa dengan id idgham dimasukkan. Nah, itu satu ya yang pertama tadi kecuali ya diidhamkan dan uh, tadi dikecualikan lagi bal rona ala maka salah dibaca bar rona ala yang benar adalah bal rona ala sambil disaktahkan yang nomor dua jika kof bertemu dengan kaf ya jika kof sukun bertemu dengan kaf yang berharokat Contohnya apa? Al-Mursalat ayat 20. Ya, Al-Mursalat ayat 20. Contohnya adalah alam nakhluqkum. Ya, alam nakhluqkum Diidghamkan langsung ke kaf. Ya, nakhluk Ya, jadi kita tidak bacanya dengan alam nakhluq. Nah, kofnya tidak disukunkan, ya langsung ke kaf. Alam nakhluqkum nakhluq kum tidak nah kum ya tidak dinampakkan kof kofnya ya, memang di sini terjadi perselisihan cara membaca ya ada yang mengatakan ada uh, apa ada yang tertinggal ada yang tidak tapi uh, saya lebih condong untuk yang uh, yang tidak di uh, tidak apa tidak berbekas ya karena yang berbekas adalah sifat itbak sedangkan kof tidak punya sifat itbak yang ketiga, jika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf, perhatikan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yar mulu atau bisa kita sebut dengan idgham bila bila guna atau bi bigun eh, bila eh, bila guna ya yar mulu ya rok mim lam wawu ya yar mulu. Jadi salah satu huruf itu maka dibaca dengan idgham ya dibaca dengan idgham. Atau ya kita sebut idgham bi bi gunnah ya atau bila bila gunnah kecuali nun ya kecuali nun contoh di Al-Qur'an ya mir rabbihim may maka itu dibaca idgham ya dibaca id idgham yang terakhir yang keempat adalah jika lam bertemu dengan asyamsia. Nah, ini dinamakan apa? Mutaqo mutaqaribain ya juga dinamakan mutaqarribain jadi saling berhubungan gitu ya banyak banget gitu ya perinciannya yang selanjutnya eh, kita lanjut intinya tadi eh, ada beberapa kalimat yang perlu kita perhatikan yang selanjutnya mutaqarribain kabir di sini bahwasanya kedua-duanya berharokat dan sifatnya juga e, berdekatan. Contohnya bil bayyinati tsumma adada ya adada sinin ya adada sinin dal dan sin tak dengan sa maka hukumnya adalah izhar menurut hafaz secara garis besar berarti hafaz yang lain itu ada yang membacanya dengan tidak diizharkan nah, Allah alam saya kurang mengetahui bagaimana cara membaca yang uh, hafaz yang sebagian kecil tadi ya mungkin uh, disukun atau diidghamkan kemungkinan atau yang selainnya. Wallahu taala alam. Yang jelas kita ambil mudah gitu ya. Kita yang ambil mudah maka dibaca seperti biasa, tidak ada perincian. Yang terakhir di mutajanisain ya adalah dua huruf yang sama makrotnya tetapi beda si sifat. Nah, ini mudah ya. Makrotnya sama, sifatnya be beda. Contoh Ya, di sini ada ba, ada mim, ada ta dengan po. Ta, po, sifatnya beda. Ba, ma, sifatnya juga be, beda. Dan ada yang sohir, ada juga yang bola ka, kabir. Sama dengan yang tadi, kalau yang sohir yang pertama sukun, yang kedua berha, roka. Nah, ada contoh di situ dikatakan kolat. Nah, kolat poifah. Ya, kolat ta'ifah. Nah, kira-kira bacanya gimana nih, Kak? Yang mutajanisen yang sawgir ini. Diidhamkan. Hah? Ke yang kedua. Diidhamkan yang ke kedua. Berarti langsung masuk gitu ya. Iya. Langsung masuk. Gimana kira-kira, Kak? Qalat ta'ifah. Nah, ya jadi bacanya adalah qalat ta'ifah ya. Keliru kalau kita membacanya dengan qalat ta'ifah gitu. Yang insya Allah di Al-Quran ada tasdidnya, aman gitu ya, aman ya. Irkam ma'ana. Jadi kita jangan takut. Ya ini cuma secara teori detailnya kayak gini, tapi di Al-Quran insya Allah mudah. Ya qalab ta'ifah irkam ma'ana. Hukumnya hafaz adalah idrom secara umum. Nah, sekarang ada contoh yang uh, kita patut catat di bagian mutajani sen yang solgir ini. Kalau tadi dicontohkan di situ cuma po ifa irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana. Nah, ada contoh yang istilahnya bukan apa? Bukan menurut kaidah uh, yang muasal atau yang uh, sebagaimana asalnya. Contohnya ada dua kata di Al-Qur'an ya ketika po bertemu dengan ta contohnya adalah a help to a help to ya a help to perhatikan di sini a help to nah, maka eh, di sini kita tidak baca dengan ahad to tapi poknya ada ya alif ha po ta nah po yang pertama disukun yang kedua di beri harokat. Maka kita tidak langsung membacanya dengan ahad tu, tapi kita tampakkan sifat itbaknya. help tu, ya, help tu. Nah, sama konsepnya dengan mutajani sensor ini. Terus ada lagi apa? Laim basalta. Basalta. Maka kita tidak baca dengan laim imbasata, Ya, tapi bacanya dengan la imbasatta. Nah, itu merupakan idgham yang uh, mungkin kita juga jarang mendengarnya ya, jarang mendengarnya maka uh, kita patut perhatian uh, dalam membaca Al-Qur'an. Al maka tidak serta-merta kita baca dengan masuk langsung. hatu ya basatta tapi basalta. Ya ini yang uh, di Hahus yang selanjutnya al-kabir ya yaitu yang berharokat. Ini banyak ya contohnya. Mengenai hukum-hukumnya ya hendaklah kembali kepada kitab-kitab kiroat. Nah, berarti panjang gitu ya perjalanannya ya. Perjalanannya panjang untuk uh, mengetahui banyak sekali. Tadi kita bisa lihat bahwasanya di situ diberi catatan jika hafes secara garis besar. Nah, catatan Syekh Abdul Karim jenis ini khusus untuk kiraat Abu Amr bin Al-A'la Al-Basri dari riwayat As-Susi. Ya. Di sini beliau memberi uh, catatan ya, bahwasanya ada catatan Syekh memberi catatan jenis ini khusus untuk kiraat Abu Amr bin A'la dari riwayat As-Susi. maksudnya yang mutaqaribin yang yang kafir. Wallahu taala alam bisawab. Ya di sini ada ringkasan di bagian paling belakang-belakang silakan dilihat kembali ya dan yang penting praktiknya yang penting praktiknya untuk masalah membaca Al-Qur'an tapi kaidah untuk belajarnya kita sudah pelajari mengenai idgham ya yang selanjutnya adalah mat yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebenarnya masih panjang untuk penjelasan tentang uh, idgham mislain, mutaqaribain, mutajanisain yang kita bisa lihat di bukunya Al Ustadz Abu Ya'la yang satunya yaitu buku Tajwid Imam Syafi'i yang tipis pun ada kalau ingin yang lebih lengkap yang lebih uh, materinya lebih banyak dan sangat-sangat baik untuk jadi rujukan kita dalam materi belajar ilmu tajwid yang tebal ya yang tebal ya itu sangat-sangat bagus yang untuk kita pelajari satu per satu dan otomatis butuh guru untuk mempelajari yang uh, buku yang tebal tersebut karena uh, sudah mencakup banyak banyak bacaan atau riwayat. Allah taala alam bisawab. Semoga yang di, sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khairan KRB atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan materi hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim kita ikuti kembali sesi materi di program Tahsin bersama Kak Herbi Yuliantoro, Hafizullah Ta'ala, dalam program Tahsin di Radio Muslim Jogja. Dan tadi kita lanjutkan ngaji dari dasar membaguskan bacaan Quran dengan buku Syarah Tufatul Atfal. Halaman ke-24 tadi kita uh, mulai dari halaman ke-24 matan ke-30 dan seterusnya tentang lain, mutakoribain dan mutajanisain. Dan saat ini kita masuk di sesi interaktif tanya jawab. Silakan sobat muslim bagi yang ingin uh, ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan mengenai, mengenai materi yang baru saja kita dengarkan dan simak atau materi yang sebelumnya dipersilahkan bisa sampaikan pertanyaannya melalui SMS atau chat WhatsApp ke 082327275333. Sekaligus di sesi interaktif ini sobat muslim bisa langsung praktikkan bacaan Qur'annya silakan bisa dipersiapkan musafnya. Insya Allah kita nanti uh, membaca Al-Quran bersama-sama dan langsung akan didengarkan e, oleh KRB Yuliantoro. Nanti jika ada yang perlu dibenarkan, insya Allah kita belajar bersama KRB di sini. Dan KRB sebelumnya kita praktek Quran surat al tariq ya, KRB. Ya. Sekarang berarti Al-Buruj kayak. Iya, kita akan praktik di Al-Quran di surat Al-Buruj silakan nanti jika ada yang ingin praktik atau ada yang ingin ditanyakan insya Allah jika mampu untuk menjawab insya Allah akan dijawab nah uh, sambil menunggu kita akan coba mempraktikan <laughs> eh, ilmu-ilmu uh, yang sudah kita dapatkan dalam membaca Al-Quran A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Coba Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, Insya Allah terus. بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah gitu ya. Kita coba lanjutkan. والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود Ya, Masya Allah ya sudah itu bihunanya sudah ada gunahnya gitu ya. Masya Allah. Qutila ashabul ukhdud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد آه، حقنا يا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض Nah, ini ya. Ard. Wal ard. Jadi ra dulu. Ard ya. Jadi ra ar ya. Terus ke ba. Nah, jadi ba-nya juga harus ditampilkan. Ya, jadi cuma jangan cuma Eh, kadang kita membacanya wal art nah, ya art ya. Oh, ya walaupun ya itu uh, tidak fatal gitu ya tidak fatal tapi kalau ingin sisi kesempurnaan ya sifatnya kita terapkan Wallahu ala kulli syai'in syahid Wallahu ala والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Nyampe gak ini gak? Coba. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Nah, ya. Nah, kalau nggak nyampai ya bisa dari jahannam terus thumma lam yatubu kita mulai lagi dari dari situ ya agar uh, maknanya juga uh, bisa baik ya. Dan kalau kita uh, mengikuti mushaf Madinah insyaallah itu sudah uh, terbaik untuk wakaf-wakaf yang ada di dalamnya. Selanjutnya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار أنهار Takrirnya belum ya, belum belum uh, belum terlalu dapat, tapi ya tidak masalah, gitu ya. Zalikal fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Iya, eh, Masya Allah. Ya. Nah, jim tadi ya ada catatan ketika membaca dengan jim ya jadi uh, jangan seperti apa membacanya jangan uh, terlalu uh, medok ya istilahnya kalau kita ya Aja aja tapi uh, membacanya dengan jim dengan uh, lidah lidah uh, fasohah Arab gitu ya. Oke. Okay. Oh, Ada yang tanya terlebih dahulu. Okay, Dari sahabat muslim coba kita bacakan. Uh, ini ada yang bertanya Kak dari WhatsApp. Mohon nasihatnya krb mana yang lebih afdol belajar uh, ini mungkin kita bacakan nanti ini ada yang telepon krb Coba oh kita oh, iya, angkat terlebih dahulu. Oh, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Radio Muslim Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan Bapak siapa ini? Wahyu. Dengan Bapak, Bapak Wahyu. Baik. Pak Wahyu ingin praktik langsung bacaan Qur'annya. Sudah disiapkan Mustafa? Ya, sudah. Sudah. Quran surat Al-Buruj. Baik, silakan. Silakan Bapak untuk iya. dibaca surat Al-Buruj dimulai dari tahu terlebih dahulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir ya, Masya Allah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bagus, terus? والسماء ذات البروج Terus? واليوم الموعود Coba ulangi mas وشاهد ومشهود Oke terus قتل أصحاب الأخدود mm -hmm. النار ذات الوقود إيه إن شاء الله هم عليها قعود إيه ما شاء الله درس وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إيه ما شاء الله درس وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد mm -hmm. Bagus الذي له ملك السماوات والأرض mm -hmm. Bagus والله على كل شيء qadir. Coba ulangi Mas, wallahu ala Wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai'in syahid. Coba ulangi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Coba Mas, uh, lam yang pada lafaz jalla Allah, Allah ditebalkan lagi dan wanya tetap sempurna. Wa wallahu wa wallahu ala kulli kulli. Jadi lam yang kedua yang kulli itu lamnya tipis. Coba ulangi. Well, wallahu ala kulli syai'in syai'in ya Masya Allah. Terus? Ya, terus? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya, bagus. ذلك الفوز الكبير Ya, Masya Allah. Terus? إن بطش ربك لشديد Coba ulangi. إن بطش ربك لشديد Ya, bagus. Terus? إنه هو يبدئ ويعيد Uh bagus. وهو الغفور الودود Ya, Masya Allah. Terus? ذو العرش المجيد Ya, Masya Allah. Terus? فعال لما يريد Mm-mm. وهو الغفور الودود Fa'alul lima yurid. Terus? Hal? هل أتاك حديث هل أتاك حديث الجنود Terus? فرعون وثمود Coba thanya mas. Fir'auna wa thamud. Wa tha, tha. Coba. فرعون وثمود Oke, terus? بل الذين كفروا في تكذيب Fi takdzib. Coba ulangi. تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب Oke, terus? الله من ورائهم محيط eh pula terus. Bal huwa Qur'an Majid. Heeh. Fi lauhin Coba ulangi fi lauhim. Fi lauhim ah, mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Jadi dinampakkan dha'nya itbaknya dan istitolahnya. Ya, uh, eh, istitolah apa? Si. uh, eh, terus oh, coba. Si, si lawhin mahfuz. Ya, Masya Allah ya. Sebelumnya sudah pernah belajar tahsin gitu ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah sudah bagus bacaannya. Uh, tinggal diperbanyak lagi gitu ya tebal tipisnya juga sudah bagus, sudah baik ya ya ya mungkin uh, belajar dengan uh, para satiza yang sudah mempunyai sanat atau masyayikh itu sudah ya insya Allah uh, eh, memenuhi gitulah untuk belajar ke mereka. Barakallahu fikum. Baik. Sebelumnya ya Mas Wahyu ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelumnya? Uh, mungkin cukup. Ya, Jazakallah khair. Oh iya, ah. <clears throat> Baik, terima kasih Mas Wahyu yang telah praktik bacaannya. Ya, semoga semakin baik lagi ya bacaannya. Nah, KRB coba kita bacakan pertanyaan dari Sobat Muslim dan pendengar melalui WhatsApp KRB ya. Iya. Bismillah, Assalamualaikum KRB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang id mutakoribain. Apakah hukum kolkolahnya itu berlaku KRB? Mohon penjelasannya. Idhom mutakoribain tidak berlaku hukum kolkolahnya. Ya kalau kita buka lagi di buku tadi, ya contohnya misalnya uh, yang sering kita uh, kalau yang dal gitu ya, yang dal tadi uh, di sini kalau yang itu mutakoriben yang uh, di sini kalau kode sami'a jelas ya kalau kolahnya jelas jelas nampak tapi ada beberapa uh, contoh yang harus kita perhatikan yang uh, istilahnya tadi yang keluar dari hukum asal beberapa. Kita coba lihat contohnya ya. Nah, misalnya kalau ada di Al-Qur'an dal ketemu tak ya. Ini sebenarnya itu sohir di sini banyak ya para inciannya yang di buku. Ya, yang sohir ini e, mutajanisen ya. Tadi pertanyaannya mutakoriben atau mutajanisen? Uh, mutakoriben Oh, kalau mutakoriben nampak. Gitu ya. Qalqalahnya nampak. Tadi contohnya qad sami'allahu qawlan lati. <clears throat> nah, itu nampak. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan mungkin uh, idgham mutajanisen mungkin ya. Kalau mutaqaribin kayaknya enggak ada pertanyaan gitu ya. Tapi kalau mutajanisain ya misalnya contohnya dal ketemu ta misalnya ya dal ketemu ta makrotnya sama ya makrotnya sama sifatnya beda Ya, mutajanisin ini yang yang rada sulit ya. Yang dalnya sama eh dalnya sama mohon maaf, eh, makrotnya sama, beda sifatnya. Ya dal sama tak Contohnya kot tabayyana dal ketemu ta. kot tabayyana rusydu minal loy Maka kita tidak baca dengan qad tabayyana minar ya, tidak. Tapi kita baca dengan qad tabayyana. Ya. kalau di buku tidak di enggak enggak ada ya, enggak ada contohnya. Nah, itu contoh yang eh dal ketemu ta ya. Terus ada juga tal e, kalau tak ketemu dal itu juga ada. Misalnya asqalat ya, itu kita enggak baca dengan asqalat da'awa. Walaupun memang ada yang membaca seperti itu gitu ya. Nah, tapi e, bacanya asqalat da'awa Nah, gitu. Ini lebih rinci tadi di buku Imam Syafi'i ya yang uh, hitam itu lebih rinci. Atau misalnya lagi uh, wa mahattu wa mahattu ah, mahattu ada dal di situ. Mahadtu. Tapi kita nggak baca dengan mahadtu tapi mahattu. Nah, dan kita nggak boleh nampakkan dalnya. Ya, tadi sifat kolkolahnya hi hilang. Mungkin pertanyaannya seperti itu mungkin ya. Terus yang tak ketemu dia lagi contohnya uji bu ya uji ya uji ujibat uji bad da'watukum. Taknya enggak kita nampakkan tak taknisnya tadi. uji bad nah bukan uji bad da'watukum. Maka uh, ini diperhatikan gitu ya yang mutajanisen. Nah, ini bisa dilihat lagi di buku Tajwid Imam Syafi'i kalau lupa gitu ya. Kalau kita lupa contoh-contohnya bisa dibuka ya. Di situ Ustadz Abu Ya'la yang menerjemahkan buku ini menjelaskan secara mendetail ya cukup bagus untuk penjelasan ringkas. Kalau mau meluas itu di buku beliau yang warna putih gitu ya. Di situ beliau tampilkan uh, sumbernya dari buku-buku mana saja yang menjadi rujukan beliau dalam menulis buku tersebut itu sangat membantu kita untuk memahami ya itu mungkin itu ya tadi ya pertanyaannya uh, hmm. eh, berkaitan dengan mutajenisian tapi kalau mutakoriben jelas uh, dibaca ya jelas dinampakkan kol kolahnya pada sami'a kalau mutajenisen tadi ya tidak dinampakkan kota bayanar rusydu minal ghai yaitu ada penjelasan di di situ wallahu taala alam Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Kak Erbi. Ini ada pertanyaan satu lagi dan mungkin terakhir Kak Erbi ya. ya mungkin eh. bisa uh, nanti bisa ditutup cerita Kak Erbi ya, dengan sih. kesimpulan sekaligus. Uh, pertanyaannya, uh, mana yang lebih afdol? Belajar tahsin dulu atau langsung fokus menghafal Al-Quran Kak Erbi? Mohon nasihatnya. uh, <clears throat> kalau ditanya tahsin dulu atau tahfidz ya, kita prioritaskan untuk tahsin gitu ya kita prioritas prioritas uh, eh, kalau saya pribadi memilih untuk prioritas ke tahsin Tahfid ya kalau tahfid kalau sudah hafal banyak terus belum belajar tahsin misalnya nantinya belajar tahsin itu akan ya kalau pengalaman saya pribadi itu akan lebih sulit ya misalnya panjang pendeknya terus tasdidnya, terus gunnah, ya terus macam-macam kayak mutakoripin mutajadisnya adalah kalau salah. Ya toh, kita ngapalnya ini nanti akan ke bawah terus gitu. Ya, akan ke bawah terus. Panjang pendek salah nanti akan ke bawah terus hafalan itu. Maka dari itu lebih baik kita untuk tahsin terlebih dahulu, membenarkan bacaan terlebih dahulu, fokus di situ ya e, bahkan kalau kita di pesantren-pesantren tahfidz gitu ya yang mungkin e, fokus untuk mempelajari tahsin atau tajwidnya dia benar-benar fokus gitu ya itu mereka sebelum tahsinnya bagus tidak diperkenankan untuk menghafal ya walaupun memang ada sebagian yang uh, yang penting hafal gitu ya yang penting hafal tapi alangkah ah, lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya kita memilih untuk tahsin terlebih dahulu, memperbaiki bacaan. Ya minimalnya lahan jalinya atau lahan-lahan yang tidak diperkenankan ada itu nggak ada di situ. Ya ketika kita menghafal. Ya dan kita tahu ayat-ayat yang uh, istilahnya ayat-ayat goriba, ayat-ayat yang aneh. Nah, itu ada di pelajaran tahsin semua dan itu adalah pelajaran dasar semua untuk kita ketahui dalam membaca Al-Qur'an ataupun yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kalau ditanya seperti itu, tadi jawabannya. Maka uh, kita semua di sini uh, prioritaskan untuk tahsin, tapi juga jangan meninggalkan tahfidz, gitu ya. Uh, boleh dibarengi dua-duanya. Ya. Sebenarnya tidak harus ditabrakkan gitu ya. Sebenarnya tidak harus ditabrakkan, bisa berjalan dua-duanya yang sambil tahfidz, yang sambil tahsin. Insya Allah dua-duanya adalah sesuatu yang bermanfaat dan Eh, baik untuk digabungan dua-duanya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga materi yang disampaikan pada kali ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan membaca Al-Qur'an di hari-hari kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan 是啊